Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mencoba untuk melanjutkannya sebanyak yang kita bisa sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Sebagaimana yang dulu pernah saya sebutkan bahwasanya saya ingin membacakan beberapa kisah atau pelajaran keberhasilan para umahat salaf dan juga sebagian bapak-bapak dari kalangan salaf bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka keberhasilan yang telah mereka capai kita akan mencoba membaca dari bab Su suwarun musyrikah min tarbiyati salaf ila auladihim bagi yang memegang kitabnya di situ ada bab suwarun musyrikah min tarbiyati salaf li auladihim. Kalau tidak salah halaman 38 ya. Karena kebetulan yang saya pegang berbeda halamannya. E, mungkin sebagian antum yang memegang bukunya Seandainya nanti antum temukan ada kesal eh, sedikit atau beberapa perbedaan lafat karena buku tersebut saya ambil dari websitenya sang penulis. Jadi belum disetting sebagaimana kitab yang saya pegang. Kemudian saya berusaha untuk menyesuaikannya dengan kitab yang saya pegang dari isi dan tata letaknya. Akan tetapi mungkin ada perbedaan halaman dan bisa jadi juga ada beberapa lafaz yang luput dari uh, koreksi. Yang penting nanti tinggal antum cocokkan dengan apa yang saya baca. Suwarun musyrikah min tarbiyati salafila auladihim. Contoh-contoh yang gemilang berupa dari tarbiyah salaf terhadap anak-anak mereka. Yang pertama, Hadza Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu تربى في في حجر أمه صفية بنت عبد المطلب في حجر أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها ونشأ على تبعها نعم halaman 38 dalam buku tersebut halaman 38 <clears throat> Jazakallah khair. Wa nasha'a ala tabi'iha wa sijiyatiha tilkal mar'ah asyaja al-karimah. Sebelum kita lanjut mungkin nanti sebagian ada yang saya baca Arabnya dan sebagian mungkin tidak. Langsung saya sebutkan terjemahannya. Yang pertama adalah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang mana beliau terdidik, terawat atau dididik dan dirawat oleh ibunya yaitu Sofia. Wa ala tabiha Dan beliau tumbuh mengikuti tabiat dan perangai ibunya. Bagaimana tabiat dan perangai dari ibu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu tilkal mar'atu syaja'ah al-karimah Safiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu anha adalah wanita yang pemberani dan juga dermawan, mulia dan dermawan. Di antara bentuk-bentuk keberaniannya, maka naminha fi ma'rakati Uhud. Apa yang terjadi ketika perang Uhud? ketika Hindun binti Utbah menghasut salah seseorang untuk mengintai dan membunuh Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka orang tersebut bisa mengalahkannya Fafakarat batnahu wa kabdahu wa anfahu wa udunaihi wa indama inqadat ma'rakah kadat jismanu hamzah takhilu min faratin min furutin ma mustila setelah terbunuh Hamzah maka Hindun bintu Utbah yang waktu itu masih kafir, waktu itu masih kafir, belum masuk Islam, bakarat bannahu membelah perutnya. Wana zahat kabdahu kemudian mengambil hatinya. Hatinya uh, eh, bukan bukan jantung tapi hati. Wajadaat anfahu dan memotong hidungnya. Wasalamat udunaihi juga telinganya Wa indama inqadatil ma'rakah ketika selesai perang seakan-akan jasadnya Hamzah radhiyallahu taala anhu itu sulit untuk dikenali karena sudah demikian parah dimutilasi. Demikian parah dimutilasi. Falamma waqafa bihi Rasulullah alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi wasallam berdiri melihat keadaan pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu istadda khuznuhu lima asaba ammahul batal karima beliau sangat bersedih akan apa yang telah menimpa pamannya sang, sang pahlawan dan orang yang penuh kemuliaan wa binajwatin minhu beliau berdiri di tempat yang agak tinggi dan uh, tidak seberapa dekat dengan uh, apa jasadnya Hamzah kemudian beliau dari kejauhan telah melihat datangnya Safiyah bibi dari Rasulullah SAW datang ingin melihat apa yang terjadi pada Hamzah karena beliau telah mendengar bahwasanya Hamzah diperlakukan seperti ini begini begini maka Rasulullah SAW berkata kepada Zubair bin Awam dunaka ummuk dunaka ummak tamna'a kata dunak itu kalau dalam bahasa Arab artinya dia itu isim tapi digunakan untuk melakukan perintah. Kata perintah tapi dia dari bentuk isim. Yang maknanya di sini hati-hati tahan um, ibumu Hati-hati tahan ibumu, jangan sampai mendekati jasadnya Hamzah. Wa akbar hammahu alla yajidda biha al-jaza' lima tara. Keinginan beliau kenapa melarang uh, bibinya yaitu Sofia mendekat agar bibinya tersebut tidak melihat apa yang dialami oleh Hamzah. Dibunuh kemudian dimutilasi. Ini keinginan beliau. Akan tetapi ketika Zubair bin Awam berusaha untuk menghalangi sang ibu, ibunya balik menegur Zubair bin Awam. Duhnak la ardolaka la ummalaka. Ibaratnya minggir kalau tidak, aku tidak akan ridho kepadamu dan aku nggak mau jadi imam. Kemudian itu disampaikan oleh beliau kepada Rasulullah SAW. Setelah mengalami, setelah mendengar itu, Zubair merasa gentar, istilahnya takut kepada sang ibu. dan tidak bisa bicara lagi. Kemudian kembali kepada mundur kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh uh, sang ibu, maka beliau alaihi wasallam mengatakan khalli sabilaha. Persilahkan dia lewat, biarkan dia lewat. Summa farajat sufuful qaum. Ya sufufun nas. Li amati Rasulillah alaihi wasallam Kemudian barisan tentara yang ada, barisan pasukan Rasulullah SAW yang ada pada waktu itu membelah agar bisa dilewati oleh Safiyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau berjalan melewati jalan tersebut di antara pasukan dan melihat kepada jasadnya Hamzah apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anha apakah Safiyah radhiyallahu anha langsung melakukan niyahah bersedih dengan kesedihan yang sangat sampai menyobek baju atau memukul dirinya dan sebagainya tidak terima dengan takdir Allah karena musibah yang di yang menimpanya menimpa saudaranya ataukah melakukan yang lain yang beliau lakukan adalah fasallat wastarja'at. Safiyah radhiyallahu anha salat, mensolatkannya dan istarja mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian wastaghfarlah memohonkan ampun untuk saudaranya yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Wa qalat li Beliau berkata kepada Zubair bin Awam, "Kul li Rasulillah ma ardana bima kana fi sabilillah." Sampaikan kepada Rasulullah betapa kami ridha dengan apa yang sudah disumbangkan di atas sabilillah. La ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Kata dia, sungguh aku akan mengikhlaskannya, merelakannya kepada Allah Subhanahu wa taala wala asbiranna insyaallah. Dan aku akan bersabar. Ini contoh langsung yang diberikan oleh Safiyah bukti nyata didikan Safiyah radhiyallahu anha di hadapan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Kedua, yang diberikan oleh beliau. tanpa berupa keberanian, berupa keikhlasan, dan berupa kesabaran. Kemudian yang kedua, wahada Amirul Mukminin Abdul Hasan Ali bin Abi Talib, Abi Talib radhiyallahu anhu. Berikut adalah Amirul Mukminin, Khalifah yang keempat yaitu Ali ibnu Abd Abi Talib radhiyallahu anhu yang berkunyah dengan Abu Hasan. Di masa kecilnya beliau dirawat dan ditarbiyah dalam bentuk yang berpindah-pindah. Karena kala berpindah-pindah di antara dua keluarga yang penuh dengan hikmah. Dua keluarga yang penuh dengan hikmah. Yang penuh dengan kedermawanan, kemuliaan, dan akhlak yang mulia. Apa dua keluarga tersebut? Fakana mugallahu ala ummihi Fatimah ya, binti Asad. Ketika pagi, beliau berada dalam peliharaan atau pendidikan ibunya yaitu Fatimah binti Asad. Wa marahu ala ummil mu'minin Khadijah eh, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ketika sorenya waktu yang lain itu berada di dalam tarbiyah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dua keluarga ini adalah keluarga yang penuh dengan hikmah. Penuh dengan kedermawanan. Yang pertama keluarganya sendiri, yang kedua adalah keluarga Rasul alaihissalatu wassalam. Dan kita tidak meragukan lagi, tidak perlu bertanya lagi bagaimana pendidikan yang diberikan oleh keluarga Rasul. Dan bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha keluarga para ibu yang mentarbiah anaknya dengan penuh hikmah. Yang ketiga, Amirul Mukminin Aribul Arab wa alma wa iyuha Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu Yang ketiga adalah Amirul Muminin Muawiyah. Man wara'ah Aribul Arab itu sastrawannya bahasa Arab. Siapa orang yang telah berjasa di belakangnya sampai beliau menjadi seperti itu? Laqad kana wara'ahu ummun alimah di belakangnya ada ilmu, eh, ada ibu yang sangat yang agung dan mulia yaitu Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Yang pertama disebutkan bintu, eh, Hindun bintu Utbah ketika perang Uhud dalam keadaan masih kafir. Akan tetapi di sini disebutkan bin, Hindun bintu Utbah ketika sudah masuk Islam. Dan bagaimana sesudahnya masuk Islam ini beliau mentarbiah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. وهي القائلة وقد laha wa Muawiyah walidun بين يديها Ketika Muawiyah masih kecil berada di dalam asuhannya ada seorang yang mengatakan kepada Hindun In atasada kaumahu. Seandainya Muawiyah ini berumur panjang, niscaya nanti akan memimpin kaumnya. Memimpin kaumnya. Bagaimana orang tersebut bisa menilai? Tentunya ketika melihat bagaimana Muawiyah. Dan siapa yang mendidik Muawiyah? Yang mendidiknya adalah sang ibu. Maka alat? fakilathu illam yasud atau illam yasud illa qaumah sungguh dia akan merugi kalau dia tidak memimpin kaumnya tidak menjadi pemimpin bagi kaumnya dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan bagaimana Muawiyah Ibnu Abi Sufyan memimpin umat Islam, memimpin kaumnya dan juga memimpin umat Islam. Yang kemudian khilafahnya dikenal dengan khilafah apa? Khilafah Umayyah atau eh, Bani Umayyah, ya, khilafah Bani Bani Umayyah. Wa kana Muawiyah Gitu ya, kita lanjut saja langsung. Yang keempat, wahala Abdul Aziz uh, Abdullah ibn Zubair. wahala Abdullah ibn Zubair. Yang keempat adalah Abdullah ibn Zubair. Siapa yang di belakang beliau? Di belakang beliau adalah Ummun Karimah Saja'ah. Seorang ibu yang mulia, dermawan, saja'ah penuh keberanian yaitu Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa hiya al-qailah wa qad nu'iya ibnuhu Abdullah ketika Abdullah bin Zubair waktu itu dibayar sebagai khalifah dan berada di Mekah kemudian diutus diutuslah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf as sakafi yang sering dikenal dengan Al-Zalim untuk membantai, memberangus Abdullah Ibnu Zubair dan para pengikutnya. Terjadilah pertempuran yang akhirnya Abdullah Ibnu Zubair meninggal, eh, tewas dipenggal dan disalib oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Sebenarnya ada kisah yang panjang terkait dengan bagaimana perjuangan sang ibu Asma ini ketika Azubir sering musyawarah dengannya. Musyawarah dengannya sebelum melakukan peperangan. Secara singkat, ibunya ketika diajak, dimintai nasihat, diajak musyawarah, selalu memberikan nasihat-nasihat yang berkualitas, yang bermutu tentang kegigihan tentang tauhid dan tentang asyikah billah kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengalaman ini kita mengambil pelajaran bagaimana hendaknya kita sebagai orang tua membuka tangan dan meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Mengajak duduk mereka ketika mereka mengalami masalah atau membutuhkan sesuatu, kita membuka tangan dan mempersilahkan mereka untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, memberikan kesempatan. Dan ketika kembali kepada Abdullah bin Zubair, ketika jasadnya sudah disalib dan dipenggal kepalanya. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ma yamna'uni wa qad uhdiya ra'su Yahya ibnu Zakaria Yahya ibnu Zakaria ila bani ila baghin min baghaya Bani Israel." Waktu itu memang ketika Asma ingin mendatangi jasadnya Abdullah seakan-akan ada nada ejekan dari Al-Hajjaj bahwasanya kepalanya sudah dipenggal kemudian uh, sudah disalib nggak ada nilainya seperti itu maka beliau mengatakan apa yang menghalangi aku apa yang membuat aku sedih membuat aku rugi Waqad uhdiya ra'su Yahya ibni Zakaria dan kepala Yahya bin Zakaria. Siapa Yahya bin Zakaria? Abu Haras. Siapa Yahya bin Zakaria di sini? Hah? Sinten Pak? Yahya yang dimaksud sini siapa? Hmm? Yahya di sini adalah insya Allah Nabi Yahya Ibn Zakaria. Karena apa? Ada disebutkan di sini Bani Israel. Bani Israel. Dan nama Yahya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu ketika Zakaria meminta kepada Allah untuk diberi keturunan, ya kan? Uh, apa ayatnya? Uh, Gulamun ismuhu Yahya. Lupa anak awalnya. Al-Muhim itu. Kata Asma, Kepala Yahya bin Zakaria itu juga dipenggal dan dihadiahkan kepada seorang uh, pembangkang atau pemberontak dari kalangan Bani Israel. Maka demikian tidak masalah bagi aku terkait dengan Abdullah bin Zubair. Kata beliau. Wahiyal qailah aidan kepada zalika. Ini yang Anda ceritakan tadi. Dan beliau juga berkata, sebelum itu ketika diajak musyawarah oleh anaknya Abdullah bin Zubair, Idhab wallahi la darbatun bisayf ala izin afdal min darbatin bisauti ala zillin. Berangkatlah wahai anakku demi Allah satu tebasan dengan pedang yang dilakukan di atas kemuliaan itu lebih baik daripada satu buah cambukan yang dilakukan di dalam kehinaan, di atas kehinaan nasihat untuk tasdiqah billah untuk gigih dan syaja'ah berani yang kelima wahada amirul mu'minin a'dalul muluki wa arwa'ihim wa arwa'uhum wa ashaduhum Abu Hassin Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala man warah. Yang kelima adalah Amirul Mukminin. Beliau digabungkan sebagai Amirul Mukminin bahkan ada sebagian yang menyebutnya sebagai khulafa ditambah dari khalifah yang empat karena uh, keadilannya dan keberhasilannya dalam memimpin waktu itu. Raja yang dibilang paling adil dari raja-raja yang ada. Wa ashaduhum dan yang paling zuhud yaitu Abu Hafsin Umar Ibn Abdul Aziz rahimallahu taala yang mana beliau merupakan keturunan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang di belakangnya? Innaha ummuhu Ummu Asim binti Asim ibni Umar, ibni Umar ibni Al-Khattab ibunya adalah Ummu Asim binti Asim ibni Umar ibni Al-Khattab akmalu ahli dahriha kamalan anggota keluarga yang memiliki kesempurnaan wa akramuhum khulalan dan yang paling mulia perangainya akhlaknya beliaulah yang mendidik Umar Ibn Abdul Aziz rahimallahu taala kalau kita mau menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz, sangat panjang kisahnya. Kisah tentang keadilannya, kisah tentang kezuhutannya, kisah tentang peran serta yang sangat besar dalam ilmu. Dalam ilmu. Di masa beliau terkumpul antara kekuasaan dan juga ilmu. Sehingga masa beliau terpenuhi dengan keadilan, terpenuhi dengan sinaran dan cahaya ilmu. Karena para ulama pada masa beliau sangat dimuliakan dan sangat ditinggikan. Wahada yang keenam, wahada Abdul Malik ibnu Umar ibnu Abdul Aziz. Yang keenam adalah putra Umar ibnu Abdul Aziz yang bernama Abdul Malik. Dalikal fata alladhi kamulat Muruatu, Dia adalah seorang pemuda yang wibawanya itu sempurna. Yang sering dijadikan sebagai contoh permisalan dalam hal ilmu dan keberanian dan juga dalam hal zuhud dan ibadah meskipun kata penulis di sini meskipun Abdul Malik ini rahimallahu taala meninggal ketika usianya itu masih 19 tahun meninggal ketika masih berumur 19 tahun akan tetapi Beliau dididik oleh ayah sekaligus raja, penguasa yang penuh dengan sifat-sifat mulia. Beliau dididik dengan contoh langsung melihat ayahnya. Dan dididik, dididik pula oleh ibu. Yang mengikuti suaminya dalam hal zuhud dan juga dalam hal kedermawanan yaitu Fatimah binti Abdul Malik ibni Marwan ada satu kisah yang terkait dengan Abdul Malik ini suatu ketika terjadi permasalahan besar dan Umar bin Abdul Aziz sudah mengurusi permasalahan-permasalahan yang ada sampai beliau itu letih sekali, capek sekali. Sehingga beliau masuk ke kamar dan pengen istirahat sebentar. Pengen istirahat sebentar. Mungkin kalau dalam bahasa kita mau ngelempeng ke boyok seperti itu. luruskan badan dulu. Sudah sekian lama aku melayani urusan ini, mengurusi urusan ini melayani rakyat. Tapi belum selesai. Istirahat sebentar. Kemudian ketika Abdul Malik melihat demikian banyak urusan yang belum selesaikan, kemudian rakyat yang yang demikian banyak datang ingin menyelesaikan urusannya, datanglah kepada abinya yaitu Umar. Ngetok pintu dalam keadaan mas tidur dibangunkan. Abi itu di luar ada banyak orang berdatangan. Anakku, aku ingin istirahat sebentar. Sebentar saja, aku ingin istirahat sebentar. Tapi mereka itu menunggu. Mereka itu menunggu dari tadi, Abi. Menunggu. Ketika Abi tunda, tunda, tunda, apa yang terjadi kalau di antara mereka itu ada kebutuhan yang sangat mendesak terkait dengan keselamatan mereka, terkait dengan nyawa mereka. Bagaimana Nabi? Setelah mendengar itu, apinya langsung semangat dan bangkit lagi. Mungkin seketika itu letihnya langsung hilang kembali beliau memenuhi kebutuhan rakyatnya pada waktu itu. Setelah mendapatkan contoh dari bapaknya bagaimana mengurusi negara dan rakyat, giliran beliau Abdul Malik mengingatkan sang ayah akan pentingnya urusan negara dan rakyat ini. Karena negara ketika sudah dibawa bawah kepemimpinannya, rakyat yang sudah dibawa bawah kepemimpinannya merupakan tanggung jawabnya yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian nanti setiap kalian akan dimintai pertanggungjawab jawab atas apa yang kalian pimpin. Ini yang disebutkan oleh Rasul maka beliau segera bangkit. Dan ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita melalaikan syubhat tanggung jawab kita. Sebesar, sekecil apapun beban yang telah ada di pundak kita. Tanggung jawab terkait dengan keluarga, tanggung jawab terkait dengan anak-anak dan tarbiyahnya, maka kita berusaha untuk menunaikannya dengan seamanah mungkin. Yang ketujuh, Sufyan as sawri Wama adraka mas Sufyan as sawri Apa yang engkau ketahui tentang Sufyan as sawri Kata penulis. Innahu faqihul Arab wa muhadjithuhum. wa ahadu ashabil madahib sittah al-matbu'ah. Dia adalah fakihnya orang uh, bangsa Arab dan muhadisnya perawi hadisnya bangsa Arab bahkan kaum muslimin bukan sekedar Arab wa ahadu ashabil malahib pemilik salah satu madhab yang enam yang diikuti karena selain empat madhab itu ada dua madhab lagi dan salah satunya adalah madhabnya At-Tawri Eh, yang satu lagi mungkin kalau tidak salah madhabnya Al-Zahiri Abu Dawud Al-Zahiri Wallahu alam jelas ini salah satunya yaitu maksudnya Imam At-Tawri Innahu amirul Muminin fil hadis dia adalah amirul mu'minin dalam bidang Hadits. وما كان ذلك العلم الشامل والإمام الجليل إلا ثمرة أم صالحة tidaklah ilmu yang tinggi tersebut yang luas wal ilmu jalil wal imam jalil kedudukan yang dia capai berupa imamah dan kemuliaan kecuali merupakan buah dari perjuangan seorang ibu yang salehah حفظ lana التاريخ مع آثارها حفظ لنا التاريخ sejarah telah menyimpan membukukan kepada kita perjalanannya sejarahnya wa fadailaha wa makanatiha keutamaannya dan kedudukannya Wa in dhanna alaina bi Meskipun kita tidak mengenal siapa namanya. Kita nggak kenal mungkin namanya siapa. Yang kita kenal adalah anaknya. Tapi anak yang terkenal, anak yang demikian tinggi kedudukannya. Beliau mencapai semua itu siapa yang menjadi sebabnya? Rawal Imam Ahmad di sana di anwakir Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Wakil. Qalat Ummu Sufyan li Sufyan, "Ya bunai, utlubul il utlubil ilma wa ana aktika bi mahzali." Wahai anakku, menuntutlah ilmu dan aku akan mencukupimu dengan jerih payahku. dengan jerih payahku. Kata beliau. menuntut ilmu, konsentrasi, fokus menuntut ilmu. Aku akan mencukupimu, akan mendukungmu, menyokongmu dengan jerih payahku. Apa yang aku kamu butuhkan akan aku penuhi. Seperti itu. Dan hendaknya memang demikian kita sebagai orang tua terkait dengan anak-anak kita, tarbiyah anak-anak kita, yang itu menjadi nantinya akan menjadi tabungan besar untuk kita, kita melakukan itu. Fakana rahimahullah ta'malu wa taqaddam wa tuqaddim lahu. Beliau ibunya ini bekerja dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sufyana Tauri, rahimahullah taala. Liyatafarraq lil ilmi agar anaknya bisa fokus terhadap ilmu. Wakanat setelah memenuhi kebutuhannya berupa kebutuhan duniawi, dukungan secara material beliau tidak lupa untuk memberikan dukungan secara moral. Wa kana tatakhawaluhu bil mau'izati wan nasihah. Terkadang beliau sang ibu ini menyelinginya dengan nasihat dan peringatan. Mau ibah wan nasihat. Tidak sekedar diberi materi. Ibaratnya kalau zaman sekarang, ente butuh SPP, nyoh. Ini butuh kitab, nih. Ini butuh baju, butuh tempat tidur, ini. Bukan sekedar itu. Tetapi sang ibu ini mengajak duduk anaknya. Mungkin ditanya, bagaimana pelajaranmu hari ini? Ini sangat membantu anak. Dukungan secara moral. Bagaimana pelajaranmu hari ini? Bagaimana teman-temanmu hari ini? Diberi nasihat. Kalau ustadznya terlambat, ya ditunggu. Kalau datang majelis, ya usahakan cepat, cepat tepat waktu. Kalau sama teman-teman yang bagus, saling tukar menukar faedah. Ini beliau bagaimana menjadikan usaha beliau bagaimana agar Sufyan ats ini menjadi orang yang tinggi kedudukannya, berhasil dalam belajarnya. Ini contoh bagi kita. Sebagai orang tua, entah sebagai ayah, entah sebagai ibu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Selain kita memberikan dukungan secara material, kita berikan dukungan secara moral. Mungkin ada baiknya Anda sebutkan sebuah kisah nyata yang saya temukan. Di salah satu mahat, ada seorang anak. Seorang anak itu dalam perjalanannya itu sebenarnya bagus. Suatu ketika ada perubahan drastis. Sukanya itu menghantam-hantam aturan peraturan-peraturan pondok, maaf, itu di terapes terus, dilanggar semuanya. Ketika diperhatikan, itu dilakukan secara sengaja. Berarti kalau kita pahami apa? Cari perhatian. ya kan? Anak ini cari perhatian. Alhamdulillah, sang pengurus mencoba memperhatikan anak ini kenapa. Kemudian diajak duduk tidak duduk. Kenapa? Ternyata keluhannya itu terkait dengan ayahnya. Terkait dengan ayahnya. Ada apa? Padahal ayahnya itu sudah mencukupinya. Dari sisi jajanan sudah dikasih. Uang saku dikasih. SPT sudah dibayarkan. Buku disediakan. Pakaian disediakan. Tapi ternyata kok masih ada yang kurang. Materi semua sudah diberikan. Ternyata yang kurang adalah dukungan moral. Didudukkan dengan ayahnya. Ingin apa nak? Ternyata ketika dia melihat teman-temannya dijenguk oleh ayahnya, kemudian diajak ya meskipun naik motor keliling keliling pondok berputar 50, 100 meter atau ke toko sana jajan sesuatu. Ternyata dia kepingin. Pengennya cuma itu. Aku juga pengen seperti temanku diajak keliling sama abiku. Diajak keliling sama abiku. Meskipun hanya beli permen pentel satu. Tetapi rasa puas sang anak ketika semakin dekat dengan abinya itu ternyata membuahkan manfaat yang sangat besar. Setelah itu dilakukan, abinya berjanji. Insya Allah, pada kesempatan yang akan datang ketika saat-saat menyebut seperti itu, Abi berjanji akan melakukan hal itu. Dan beneran dilakukan. Berubah sang anak. Menjadi kembali kepada relnya. Ini terkait dengan ayah. Satu contoh lagi ini anak bukan mengada-ada loh ya. Ini kisah nyata. Anak temukan. Anak dapatkan. Ayahnya sudah melakukan seperti tadi. Ini anak yang lain. Ayahnya sudah uh, dukungan material sudah, dukungan moral sudah. Ternyata sang anak ini yang dulunya kalau bisa dibilang grafiknya itu naik gini, ini jadi turun drastis. Jadi ngamunan, terus jadi kurang semangat. Ditanya sama pengurus, kenapa? Gak mau ngaku. Ada sebagian anak ditanya ngaku, ada sebagian anak model begini, gak mau ngaku, harus dikejar. Apakah api gak datang? Bukan. Apakah Abi nggak ngasih jajan? Bukan. Terus apa? Lain hari ketika ada waktu-waktu penengatan, ternyata sang anak ini melihat kepada seorang anak lain yang dijemput oleh yang ditengok oleh Abi plus uminya. Ditanya, apakah kamu ingin ditengok sama umi? Langsung sang anak nangis sebagai tanda jawaban iya. Sebagai tanda jawaban iya. Ini di kita. Kejadian nyata. Sang pengurus nelpon ke apinya. Kenapa ini cerita ini anak sebutkan? Ini sebagai pelajaran bagi kita. Sebagai pelajaran bagi kita. Sang pengurus nelpon apinya. Bu, ini sang anak begini, begini, begini dia itu pengen ditengok sama uminya. Waduh, abinya masih berusaha uh, eh, alasan. Tapi repot banget ini masih anak, masih ada yang kecil adik-adiknya. nggak bisa ditinggal. Bu, sempatkan meskipun cuma semenit. Biar yang anak itu merasa ditengok oleh uminya. Masih berusaha alasan-alasan. Tapi sang pengurus ini, jazahullah khair, berusaha mengejar Demi kebaikannya sana. Demi anak antum, tumbuh, Demi anak antum luangkan. Akhirnya diluangkan. Datanglah dia, sang ayah ini bersama uminya, nengok sang anak. Setelah ketemu, senang hatinya sembuh total dari grafiknya yang turun tadi. Naik lagi grafiknya. Kembali kepada relnya yang semula ini faedah dari dukungan material plus dukungan moral. Dukungan moral ini terkadang kita anggap sepele, kadang cukup dengan telepon. Terkadang cukup, tapi suatu waktu itu butuh ketemu sang anak, butuh diajak jalan, butuh ketemu sang ibu. Seperti itu. Karena sebagian abah, sebagian orang tua ya kita temukan sendiri di tempat yang sama itu terkadang kalau apa nengok anaknya itu dari jauh sekedar dari jauh setiap kali nengok anaknya dari jauh nggak ketemu anaknya nggak ajak ngobrol anaknya apalagi ajak jalan-jalan dari jauh anaknya lagi main, lagi main di sana duduk di sana dilihatin gitu aja oh sudah pergi ketemu anaknya enggak, ketemu pengurus dalam bahasa gaul kita, saya hello kepada pengurus saja enggak. Assalamualaikum kepada pengurus saja enggak. neo plus. Atau ketika ngantar langsung taruh plus. Gitu. Ini anaknya seakan kayak apa gitu sama anaknya seperti itu mungkin bisa kita katakan apalagi sama pengurus ya kan? Padahal pengurus itu jasanya sudah besar sekali ketika menjadi anak-anak kita. Apresiasi kita harus kita tunjukkan kepada pengurus itu. Kita salami, kita, kita datangi, salami. Assalamualaikum, gimana bu, gimana mas, gimana ah, gimana ustaz. Itu masya Allah beliau sudah senang sebagai pengurus. Dan insya Allah mungkin uh, pengurus yang ada di sini merasa seperti itu ya. Ketika ada wali santri datang, apresiasinya uh, Assalamualaikum Ustaz atau ah atau Pak gimana kabarnya jazakallah khair atas perjuangan antum masya Allah jazakallah khair itu sudah membuat semangat baru bagi pengurus ini bagi usaha-usahanya anak-anak kita ini semangat baru nah, ini peran serta orang tua dukungan moral dukungan material Qalat lahu zata marah. Sang ibu mengatakan kepada Sufyan Tsauri suatu ketika, "Ya bunayya, in katatta asrata akhrufin fangdur hal tara fi nafsika ziyadah fi khasyatika wa khilmika wa, wa waqarika." Ini maksudnya. Wahai anakku, jika engkau telah menulis, mencatat sepuluh huruf, artinya mungkin sepuluh hadis, sepuluh faedah, ketika mendapatkan itu, apakah jiwamu itu mengalami tambahan takut kepada Allah? Mengalami tambahan hilm, sikap hikmah kehati-hatian, dan juga wakar, uh, ya mungkin kelembutan, kesabaran. Fa'ilam tarodalika, kalau engkau setelah mendapatkan faedah itu tidak ada perubahan sama sekali, fa'alam annaha tadurruka wala tanfa'u. Ketahuilah bahasanya itu nanti akan memberikan madarat kepadamu bukan akan memberikan manfaat. Karena apa? Ya tidak tidak menjadikan adanya perubahan. Imannya tidak bertambah dengan sebab faedah itu, tidak pula terjadi suatu amalan. Artinya tidak ada manfaat ilmunya. Berarti apa kebalikannya? Mendatangkan madarat. Mendatangkan madarat. Sudah tahu ilmunya tetapi tidak mengamalkannya. Seperti itu. Ini Sofyan as dan kita tahu seperti tadi bagaimana beliau menjadi seorang imam yang tinggi. Jadi, mungkin yang dua ini kita nggak usah baca, langsung kita melompat yang ke sepuluh. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kita lompat ya. Insya Allah yang lewat-lewat juga sudah cukup. Kenapa kita membaca yang 10? Kita akan ketahui alasannya. Rubbama taqul ayyuhal al karim haula'i humus salaf al-awail. Mungkin ada sebagian pembaca mengatakan mereka itu kaum salaf. Kecemburuan mereka, kegigihan mereka, terkait dengan agama Islam itu lebih tinggi daripada kita. Naam, itu benar. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kita. Dalam hal tarbiyah, dalam hal menuntut ilmu lebih tinggi daripada kita. Artinya apa? Tuntutan dari orang yang berbicara ini, yang bertanya ini, menuntut hak datangkan contoh pada masa kini. Kegigihan seorang ibu atau seorang ayah, seorang tua dalam mendidik anaknya. Apa contohnya pada masa kini? Kan kita hidup pada masa ini. Beliau mengatakan, aku lulat, aku ceritakan ke kamu. Aku ceritakan pada kamu, innal amsilata fi hadas siyaq la takadu tangqadi. Meskipun waktu itu berjalan terus terus terus, contoh-contoh dalam hal ini tidak hampir-hampir tidak pernah putus. Setiap masa itu ada contohnya perjuangan orang tua dalam melakukan pendidikan terhadap anak sampai berhasil itu ada contohnya. Al khairu walillahil hamd mawjudun fi hadhil ummah. Kebaikan alhamdulillah senantiasa ada di dalam umat ini. Wa ilaika hadzal mithal li imamin min aimmatil ilm. Dan berikut ini Aku sebutkan sebuah contoh. Contoh tentang seorang imam pada zaman ini. Imamnya para imam, uh, imamnya para ulama, imamnya umat ini. Yang kita ketahui, imam pada umat ini, pada masa ini ada berapa? Ada empat kan? Siapa? Yang pertama? Al-Faras siapa? Hah? Siapa? Syalbani. Yang kedua, antum? Ada empat yang disebutkan. Yang beliau ini wafatnya itu berderetan, hampir ber, e, berdekatan. Hah? Ibnu Bas, Ibnu Zainin, satu lagi, Hah? Albani sudah, Syamukbil, Empat imam ini. Imam pada masa ini, pada zaman ini. Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Bas, Al-Imam Ibn Uzaimin, Wal-Imam Al-Wazi'i. Empat imam. Rahimahumullahu ta'ala jami'an wa askanahum jannatahu al-firdaus. Ini empat imam. Kira-kira yang akan diambil contoh di sini siapa? bagian sini. Kira-kira yang akan diambil contoh di sini siapa? Syalbani, Syekh Ibn Bas, Syekh atau Syekh Zemin? Hah? Siapa? Hah? Ada Utsaimin, ada Ibn <laughs> Kalau yang pegang kitabnya insya Allah tahu. <laughs> Syekh Ibn Nah, yang disebutkan di sini adalah Syekh Syekh Ibn Baz. Wa ilaika hadzal misal li imamin min a'immatil ilm wal fadl wal zuhd wat tuqa. Bada an khallafa siratan gharra wa zikran atyab min rihil misk. Setelah beliau ini meninggalkan sirah uh, sejarah yang cemerlang bersinar penuh cahaya wazikran atyab dan zikran itu apa ya kenangan semacam kenangan seperti itu yang lebih baik daripada misk lebih harum kenangannya itu bada'an mala'at dunia ilman wa fadlan setelah memenuhi dunia ini dengan ilmu dan keutamaan wa islahan dan perbaikan innahu samahatul imam al-alamah al-habr al-bahr al-syeikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahmallahu rahmatan wasi'ah beliau ini adalah yang mulia al-imam Al-Alamah Ibn Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Lakad mata waliduhu wa wasawir Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Beliau masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Artinya apa? Yatim. Khaitu innahu la yadkuru walidahu. Bukan sekedar kecil, lebih lagi di saat usianya tidak memungkinkan bagi beliau itu mengingat ayahnya. Berarti kecil sekali. Tidak mengingat, tidak ada kenangan dengan ayahnya. Artinya tinggal ibunya. Wakana kana dhaifal bunyah fi fi Dan beliau itu memiliki fisik yang lemah, ada kekurangan fisik entah kekurangan kalsium atau apa yang jelas ada eh, kekurangan dalam hal fisiknya kelemahan dalam fisiknya ketika beliau masih kecil khaitu innahu eh, tayyib khaitu lam yastabi al-mashi illa ba'da an balagha thalithata min umri beliau tidak bisa berjalan belum bisa berjalan kecuali setelah umur tiga tahun nah, jadi kemungkinan ada mungkin problema dalam hal tulang atau terkait dengan syaratnya atau apa yang yang penting ada e, kekurangan Allah takdirkan seperti itu Faman wara'ahu hatta sara ila ilaih. Siapa yang memiliki peran besar di belakang beliau sampai beliau menjadi imam pada zaman ini. Lakat ta'ahad Lakat ta'ahadathu walid walidatuhu bitarbiyah wal inayah. Ibunya telah memberikan perhatian yang besar merawatnya dengan tarbiyah dan juga perawatan. Fakana mudhu nu'umati farihi sibakan lil khair. Beliau ini semenjak masa pertumbuhannya itu sudah terdidik untuk segera berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Mualiban ala ta'ah terbiasa dengan ketaatan. Mubakiran li bersegera untuk menghadiri solat. kana ma'rufan bil karami mudu sigarihi dan terkenal dengan kedermawanan semenjak masa kecilnya. Wa mundu kana an kana yatlubul ilma 'alal masyayikh. Dan sejak beliau itu menuntut ilmu di hadapan para gurunya masyayikh al-ulama. Fakana idza salima alaihi ahadun da'ahu ila ghadaihi aw asyaihi. Bukti kedermawanannya, murah hatinya. Ketika ada orang yang lewat bertemu dengannya, kemudian menyalaminya, dijawab salamnya, kemudian digandeng tangannya, diajak ke rumah untuk makan pagi, makan siang, atau makan malam. Terdidik oleh ibunya dari sejak awal pertumbuhannya dengan itu semua. Berlomba untuk meraih, segera meraih kebaikan. Terbiasa dengan ketaatan. Di sini kita memahami bagaimana kegigihan perjuangan sang ibu dalam mendidik beliau. Wa kana ya'khudhu fi dhuha at-tamr wa ma tayassar. Terkadang beliau mengajak temannya pada waktu duha itu untuk memberikan untuk diberi tamar dan makanan yang lain atau minuman yang lain yang tersedia pada waktu itu. Ma'akillati zatil yad. Padahal persediaan apa yang beliau miliki itu sedikit. Zatil yad itu artinya apa yang dimiliki. Killah sedikit. dan mungkin kehidupan pada, pada waktu itu cukup sulit. Syaraha al-aisyu analat. Cukup sulit. Akan tetapi bagaimanapun kondisinya beliau sudah terdidik dengan kemurahan hati. Walaqad kanat ummuhu ba'da taufikillah ni'mal mu'in wal murabbi wal muwajjih Setelah taufik dari Allah, ibunya ini merupakan penolongnya, pembimbingnya dan pendidiknya yang memberikan arahan kepadanya. Wa illa kaifa yablughu hadhihi al-imamah wa dhalika at-tafarrud ma'a kalau tidak, bagaimana beliau akan mencapai kedudukan sebagai seorang imam ini kalau beliau sendiri dalam dalam keadaan yatim tidak ada ayah yang membimbingnya hanya ibu kalau beliau sendiri bagaimana namun perjuangan sang ibu di sini berpengaruh besar ومع مرض العيون الذي أصابه في سن في dan beliau tertimpa dengan penyakit yang menimpa penglihatan beliau ketika berumur 16 tahun. bi wa umruhu tis'a asrata Dan Allah takdirkan beliau mengalami kebutaan total ketika berumur 19 tahun wa mazalat ummuhu warah dalam umur dan kondisi yang demikian ibunya senantiasa mendukungnya menyokongnya dari belakangnya hatta tuwfiyat wa umruhu khams wa umruhu khamsun wa isruna sana sampai ibunya itu ibu beliau meninggal ketika beliau berumur 25 tahun. Perjuangan seorang ibu, ibu beliau berjuang membimbing mentarbiah beliau, mendidik beliau bersamaan dengan pendidikan-pendidikan yang lain selama 25 tahun. Dan kita insya Allah di antara kita atau mungkin kebanyakan kita belum sampai 25 tahun dalam mendidik anak-anak kita. Bahkan mungkin sebagian besar anak-anak kita itu terdidiknya mungkin di lembaga. Di lembaga. Ini sekaligus ajakan bagi kita semua ketika anak-anak kita di rumah benar-benar untuk kita meluangkan waktunya kita untuk ikut serta dalam mensukseskan tarbiyah anak-anak kita. Ini contoh-contoh usaha dari ulama-ulama eh, para orang tua, ulama salaf kita dan juga ibu orang tua ulama pada zaman kita sebagai bentuk penyemangat bagi kita agar kita benar-benar melakukan amanah tarbiyah untuk anak-anak kita. Kemudian pada bab setelahnya itu berisi tentang seruan, ajakan. Mari kita ketika kita seandainya menemukan diri kita itu istilahnya lemah semangat, sedang drop semangatnya dalam mentarbiah anak, kita lihat bagaimana usaha salaf dalam mendidik anak-anaknya. Tidak inginkah kita anak kita itu berhasil seperti para ulama salaf itu? Tidak inginkah kita anak kita itu berhasil sebagaimana Syekh bin Bas meskipun tidak menyamainya akan tetapi juga berhasil dalam hal belajarnya. Kita ingat bagaimana perjuangan orang tua ulama-ulama kita. Kalau kita melihat anak-anak kita sedang turun semangat, bukan kita yang turun semangat, tetapi anak-anak kita yang turun semangat belajarnya. Tetap kita ingat bagaimana Ibu Sufyan Astauri memberikan dukungan secara material sekaligus secara moral dengan memberikan tauji, tauji, taujihan. Kita ingat ibunya Syekh Ibnu Bas. Bagaimana membimbing beliau selama 25 tahun. Tanpa henti, tanpa lelah. Demikian. Ini pada saat yang setelahnya. Namun sekedar saya berikan kesimpulannya saja dan kita tidak membacanya. Kita masuk pada bab setelahnya. Menghabiskan waktu. Ya. Dan insya Allah ada yang ditanyakan kan? Kalau nggak ada yang ditanyakan kita masuk aja. Hmm? Sebelah ya? Ya, 10 menit lagi. Mungkin ada satu dua poin kita ambil. Alhamdulillah. As-subulul mu'inah ala tarbiyatil aulad. Jalan-jalan yang bisa kita tempuh sebagai upaya kita dalam mentarbiah aulad. Adapun poin yang pertama ini terkait dengan uh, mungkin para bujangan yang belum memiliki pasangan atau kepada para abah yang ingin menambah kuotanya. Ya, menambah kuotanya. Misalnya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Kalau lima nggak boleh, ya kan? Empat saja. Kuota cuma empat. Nah ini, yang pertama ini nasihat yang ditujukan untuk para bujangan yang akan melang, eh, melangkah ke jenjang pernikahan, mencari pasangan, atau para abah yang ingin menambah kuota al-inayah fi ikhtiyari zaujah salihah yaitu memperhatikan untuk memilih zaujah yang salihah calon istri yang salihah ini pembahasannya tentang anak kok ini sekarang bahas istri pembahasannya tarbiyah anak kok bahasnya istri kira-kira apa isinya فلا يليق بالإنسان أن يقدم على أن يقدم على الزواج إلا بعد استخارة الله. Tidak pantas bagi seseorang untuk melangkah maju mencari pasangan yang pertama atau yang kedua atau berikutnya kecuali setelah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar wah itu sudah cocok, cantik, begini, begini, begini, pas Bukan sekedar itu. Tetapi jangan lupa istikharah. Ditambah lagi selain istikharah, musyawarah minta nasihat kepada yang berpengalaman. Illa ba'da istikharatillah azza wa jalla istikharah wastisyarati ahli al-khibrah wal ma'rifah. Meminta nasihat, musyawarah dengan yang berpengalaman. Tadi seperti saya sebutkan, Az-zawjah, nah ini maksud. Az-zawjah hiya ummul aulad. Ini kenapa zaujah istri kok dibahas di sini? Karena istri itu nantinya akan jadi apa? Ibu dari anak-anak kita. Ibu dari anak-anak yang akan terlahirkan nanti. Wa yanshauna ala akhlaqiha wa tibaiha. Anak-anak nanti itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan tabiat dari sang istri atau sang ibu itu dan juga perangainya, akhlaknya, mengikuti. Sebagaimana kata pepatah ya dalam bahasa dalam Indonesia kita, eh, pohon eh, buah itu tidak jauh, tidak jauh dari jatuhnya tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Begitu kan? Kecuali pohon pohon kelapa. Kok jauh? Nah, karena itu ke sungai. <laughs> Padahal tetap jatuhnya itu di dekat pohonnya. Masa jatuhnya begini? Gak ada istilahnya. Gak ada pohon. <laughs> Tadi bercanda aja ya. Gak ada pohon. Semua pohon, semua buah itu jatuhnya ya di dekat pohonnya. Setinggi, sependek apapun, sebesar apapun pohonnya. Istilahnya seperti itu. Jadi anak-anak kita seperti itu tidak akan berbeda dari apa asalnya yaitu ayah atau ibunya. Terlebih lagi ibu. Yang sempat dulu anak baca secara medis, walau alam ini secara eh, syariat, secara medis yang pernah saya baca, biasanya dalam diri anak itu didominasi oleh gen ibunya. Oleh gen ibunya, ibunya kayak apa? Itu akan menjadi contohnya. Itu secara medis wallahu alam dan entah secara medis ada perselisihan atau tidak di antara mereka anak juga tidak tahu cuma sempat membaca Tuma <clears throat> inna laha fil ghalib ta'thiran ala zawji nafsi. Selain memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya, istri ini lahat e, seringnya memiliki pengaruh terhadap sang suami itu sendiri atau sang ayah. Lidzalika qila Almaru ala dini zaujati. Oleh karena itu, dalam pepatah Arab disebutkan seorang suami itu sesuai dengan istrinya, agama istrinya. Istrinya kayak apa ya kayak itu suaminya. Ini dalam pepatah Arab. Lima yastanziluhu al-mail ilaiha minal mutaba'ah. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kok kayaknya suami ini ngikut aja istri? Bisa jadi takut sama istri, Asal jangan ada ikatan suami takut istri ya, istri. Ada yang takut sama istrinya. Yang istri kadang ketika beristri satu sama istri yang pertama biasa-biasa aja. Dapat yang kedua, yang kedua masih dikontrol kuin. Dia yang ngatur segalanya, suaminya diatur. Dan suaminya pun takut sama yang kedua. Bukan malah yang pertama. Padahal yang dimadu yang pertama. Terkadang seperti itu. Dan dikarenakan pula adanya cinta, rasa cinta itu cinta kepada sang istri itu terkadang menjadikan sang suami untuk lebih sering mengiyakan apa yang dimau oleh istri fala yajib fala yajib fala yajidu fil mukhalafati sabila sehingga karena itu semua karena rasa cintanya, rasa condongnya kepada istri itu seakan-akan mau menolak, menentang itu kayak ya tidak ada jalan lagi. Tinggal ngikuti. Nah, wala ilal mubayanati wal musyaqati tarikan dan tidak ada jalan lagi untuk berpisah dengannya nah ini bahaya ini kalau sudah kayak gini bisa-bisa langsung kejeblos ke lubang isti ini tadi ikatan suami takut istri jangan sampai yang perlu kita ingat ayat arijalu kawamuna ala nisa ya. arijalu kawamuna ala nisa jangan sampai kecondongan kita kepada istri itu uh, menjadikan kita tidak terkontrol. Harus tetap ada kontrol syariat uh, dari agama syariat agama kita. Bagaimana itu maslahatnya dan bagaimana itu mafsadatnya. Qala Aqsam ibnu ibnu Saidi liwaladihi. Aqsam bin Sayyid berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan sampai karena engkau mengajar paras yang cantik dari calon istrimu, engkau melupakan nasab yang jelas, nasab yang bagus. Fa innal manahikal karimata madrajatun lisyarabi. Karena pernikahan yang terisi dengan orang-orang yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, itu akan menjadi apa? tangga untuk menggapai kemuliaan bulan. Ketika nasab istri kita, itu kita kenal. Oh istri calon istri itu dari keluarga yang akhlaknya mulia, Masya Allah. Akhlaknya bagus, tabiatnya bagus. Turun-temurun seperti itu secara nasab. Ini lebih baik 100% daripada yang sekedar wajahnya cantik. Mungkin ini kenapa dinasakan oleh Rasul Alaihi Wasallam untuk memilih zatut din agar mengutamakan yang soal agama dulu. Wanita yang agamanya bagus. Karena ketika agamanya bagus diikuti apa? Akhlaknya juga bagus. Apa yang bagus? Apa agamanya bagus atau wajahnya bagus? Kalau ada ada jaminan kalau ikut ngaji wajahnya jadi ganteng, mungkin masih banyak yang ngaji. Nah, atau sebaliknya, kalau ngaji wajahnya jadi cantik. Nah, jelas, tapi kalau ikut ngaji, ikut tolabul ilmi, ilmunya, agamanya makin bagus, biasanya diikuti dengan akhlak yang bagus. Kita selesaikan poin ini saja. Kalau Abu Asad ad Ali libani. Abu Asad ad Ali berkata kepada anaknya, "Qad ahsantu ilaikum sigaran wakibaran Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil dan ketika kalian sudah besar. Wa qabla antuladu dan aku telah berbuat, berbuat baik kepada kalian sebelum kalian dilahirkan. Anak-anaknya penasaran, kok bisa berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Kami kan belum ada, Bi. Nah, kami kan belum ada. Bagaimana berbuat baiknya? Belum ada di rahim. Abi aja belum ketemu Umi, bagaimana berbuat baiknya? Nah. Bertanya, wa kaifa asanta ilaina qabla an Anak-anaknya bertanya, bagaimana Abi berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Kata beliau, ikhtartu lakum minal ummahat man la yusabbu nabiha, man la tusabbu nabiha. Aku telah memilihkan untuk kalian Berarti memilih Jadi sebelum nikah Memilih untuk kalian Ibu Yang nantinya kalian tidak akan dicela Karena ibu kalian Jadi justru kalian yang akan dipuji Karena memiliki ibu yang solehah Ini Sebagai wujud perbuatan baik kita kepada anak kita ketika sebelum memilih pasangan ini ketika memilih pasangan dilakukan seperti dipilih yang paling baik agamanya akhlaknya wa ansada dalam syair ini disebutkan oleh riyasi fa awwalu isani ilaikum takhayyuri Lima jidatil a'rafi badin ifaquha perbuatan baikku yang pertama kali kuberikan kepada kalian adalah takhayyuri pilihanku Lima jidatil a'rafi pilihanku terhadap wanita yang mulia nasabnya mulia akhlaknya, badin ifafuha. Yang jelas-jelas ifahnya terjaganya dia. Berarti apa? Mulia nasabnya, bagus agamanya, bagus akhlaknya. Ini. Ya, mungkin ini Wallahu ta'ala alam suwab Ternyata kalau sambil baca bahasa Arabnya jadi lebih panjang <clears throat> Nah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau nanti ada kesempatan yang lain, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada selain kali. Wallahu ta'ala alam syawab. Ada kurang dan lebihnya saya mau, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang keliru atau kurang benar, mohon diingatkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله محمد جزاكم الله خيرا